Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. seri yang ke-24 ini menampilkan Suryadin Tanjung sebagai Janadusta, Chandra sebagai Kipak Sapati, Ashari sebagai Ki Kempang, Margaret sebagai Candalagati, Novi Mandagi sebagai Katini, Ari sebagai Kewarta, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu telah diceritakan tentang Prabu Purbaya dan Cempaka yang telah berhasil merobohkan Jana Dusta dan Kipak Sapati. Setelah kedua anak buah Ki Gempang yang berniat jahat ini terluka parah, Prabu Purbaya dan Cempaka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Dengan tenaga yang masih tersisa, Jana Dusta mencoba untuk bangkit. Darah segar masih menetes dari sela-sela bibirnya. Aku sakit sekali. Kupikir dua orang tadi bukanlah pendekar hebat. Tidak taunya mereka mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Oh, Kipak Sapati, kita harus meninggalkan tempat ini. Nah, aku tidak kuat, jangan dusta. Tubuhku rasanya lemah sekali. Darahku terlalu banyak keluar. Kalau kau mau kembali, kembalilah biar aku di sini. Aku aku tidak mau Ki gempang menghukumku seperti di tanah lah Kau kau tidak perlu takut Ki Paksapati. Aku nanti yang akan membantumu agar kau tidak mendapat hukuman yang berat. Ki Gempang tidak akan menghukumku, apalagi membunuhku lantaran kita gagal menjalankan tugasnya. Ada. Ayolah Kipak Sapati, kau tidak perlu takut. Cobalah untuk bangkit. Kita harus kembali, mumpung kuda-kuda kita masih ada. Tidak, aku tetap tak akan mau kembali. Lagi pula, tubuhku tidak kuat untuk berdiri. Tenagaku sudah habis sama sekali. Kipak Sapati memang kelihatan lemah sekali. Ia tak kuat sama sekali untuk duduk apalagi berdiri. Namun begitu, ia berusaha untuk bersandar pada sebuah pohon yang berada tak jauh dari situ. Jadi, kau tetap tidak mau kembali Ki Paksapati? Iya, aku aku tak akan kembali, jangan dusta. Biarlah aku di sini saja. Ya, kalian memang tidak perlu kembali. Kembali pun percuma. Kipak Sapati dan Jana Dusta tersentak kaget begitu melihat seseorang laki-laki bercadar sudah berdiri di hadapannya. Orang itu nampak memandang tajam ke arah Jana Dusta dan Kipak Sapati. Ah, ah, ah, siapa siapa kau kisanak? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ha? Sungguh memalukan sekali keadaan kalian. Apakah hanya sekian saja kepandaian anak-anak buah Ki Gempang? <laughs> Benar-benar memalukan. Apa urusanmu mencampuri masalah kami? Ah, menyingkir menyingkirlah ke sana. Kau tidak perlu mengajak kami. Kalian bukan hanya pantas untuk diejek, tetapi kalian pun harus mampus di tanganku. Aku rasa hanya dengan kematianlah tanggung jawab pekerjaan kalian bisa dikatakan baik. Oh, apa maksudmu? Katakan, siapa kau sebenarnya? Kenapa tiba-tiba kau ingin membunuh kami? Apakah perlu kutunjukkan siapa diriku sebenarnya? Hah? <laughs> Aku rasa tidak perlu, bukan? Uh, uh, jangan dusta. Uh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku... Uh, uh, Aku tidak mau mati di tangan orang yang tidak mempunyai urusan dengan kita. Aku, aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan orang ini Ki Paksapati. Ah, ah. Ah, mungkin inilah ajal kita. Tidak, aku tidak mau mati di tangan orang ini. Aku masih ingin hidup. Oh, uh, aku, uh, uh, aku mengeluarkan darah lagi. <laughs> Darah itu tak akan berhenti dengan sendirinya, Pak Sapati. Kalau bukan aku yang menghentikannya. Oh, oh, oh. Tidak, tidak. Oh, pergilah kau orang asing. oh, oh. kita tidak punya urusan. Pergi. <laughs> Baik, baiklah. Aku akan pergi. Tapi Cobalah rasakan ini. Hanya dalam sekejap saja, tubuh Kipak Sapati pun roboh tak berkutik lagi. Perlahan orang itu pun melangkah mendekati mayat Kipak Sapati. Dan setelah itu, ia segera mencabut pisau-pisau yang bersarang di tubuh Kipak Sapati. Ah, apa kesalahan temanku sehingga kau tega membunuhnya? Bukankah kau tahu dia sedang dalam keadaan tak berdaya? Aku tidak peduli, karena ini menyangkut pekerjaan. Pekerjaan? Apa maksudmu orang asing? Maksudku? <laughs> ya, baiklah. Aku rasa lebih baik buka saja penutup wajahku ini. Mungkin dengan begitu, kau akan lebih tahu siapa aku sebenarnya. cadar itu pun segera membuka penutup wajahnya. Tiba-tiba saja, Jana terkejut begitu melihat siapa orang yang tengah berdiri di hadapannya. Orang bercadar itu tak lain adalah Ki Gempang, majikannya sendiri. Oh, be benarkah kau Ki Gempang? Apakah selama ini telah muncul Ki Gempang lain? Uh, tidak, tapi kenapa kau membunuh anak buahmu sendiri? Bukankah kami telah bertugas dengan sungguh-sungguh Sekalipun kami telah gagal melaksanakan tugas ini Ki Gempang Ah, jana dusta Apakah dengan gagal menjalankan tugas Artinya kau telah bertugas dengan sungguh-sungguh <laughs> Tidak, jana dusta Kegagalan yang kau lakukan Artinya kebodohan yang telah kau perbuat dan tadi adalah satu contoh dari anak-anak buahku yang gagal menjalankan tugasnya. Kau tahu, selama ini aku memang selalu meringankan hukuman bagi kalian yang gagal menjalankan tugasnya. Tapi sekarang, tidak. Tidak, Jana Dusta. Aku tidak akan memberikan keringanan bagi orang-orangku yang tolol dan goblok. Kau tahu bukan? Aku sekarang bukan Ki Gempang yang dulu lagi. Aku sekarang Ki Gempang yang mempunyai olah kanuragan yang sangat tinggi. Kau lihat buktinya sekarang. Hanya dalam sekejap aku bisa berada di hadapanmu. Nah, bagaimana? Apakah kau siap menerima hukuman itu? Oh, ja, jangan Ki Gempang. Aku tidak ingin mendapat hukuman. Bukankah kau tahu Bagaimana pengabdianku selama ini terhadapmu, Ki Gempang? Aku, aku begitu setia mengikutimu, Ki Gempang. Sejak kau belum sehebat sekarang, aku sudah setia terhadapmu. Lalu, karena soal kegagalan yang seperti ini, lantas kau harus membunuhku. Oh, aku mohon Ki Gempang, jangan. <laughs> Pandai juga kau mengungkit-ungkit masa laluku. Tapi, ya, tidak apa-apa. Bukankah dengan begitu, mungkin aku bisa tergugah? Bukankah begitu, Jana Dusta? Iya, Ki Gempang. Setidak-tidaknya kau mau mempertimbangkan niatmu untuk menghukumku. <laughs> sayang, sayang sekali Jana Dusta. Aku sudah cukup sering mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Jadi rasanya jenuh juga. Oh, apakah apakah kau tetap akan menghukumku Ki Gempang? Iya. Ah. Mungkin demikian. Oh. Dan ini bukan berarti aku terpaksa melakukannya. Tapi ini berdasarkan hukuman yang telah kugariskan pada setiap anak-anak buahku tidak peduli terhadap siapapun, termasuk kau. Uh, kau, kau gila Ki Gempang. Apakah kau tega membunuh orang yang selama ini mengikutimu dengan setia? Heh, <laughs> ya, mungkin sebutan itu memang sangat cocok untukku. Aku gila. Heh, iya, aku gila dengan segala-galanya. Ki Gempang memang terlalu gila untuk menginginkan semua menjadi miliknya. Termasuk nyawamu harus menjadi milikku. Oh, kalau saja aku tahu bakal seperti ini, mungkin sejak dulu aku tidak mau menjadi budakmu. Kau benar-benar iblis, Ki Gempang. Cukup, cukup. Uh. Kau tidak perlu mengumpat-ngumpatku. Nah, sekarang terimalah upah dari kegagalanmu ini. Ah. Semoga kau bisa tenang untuk selama-lamanya. Ah. Ah. Ke kejam sekali kau gampang. Akhirnya Jana Dusta pun harus tewas menerima kegagalan itu. Keadaannya nampak menyedihkan sekali. Setelah melihat anak buahnya yang setia telah tewas, Ki Gempang kemudian segera memakai penutup wajahnya kembali. Aku terpaksa membunuhmu, Jana Dusta. Karena aku sudah terlalu bosan menerima kegagalan-kegagalan dari kalian. Ah. Hup, hup. Warta yang bersembunyi di balik semak-semak mengintai rumah Ki Gempang. Sekarang ia telah ditemani kembali oleh Candalagati dan Katini. Ketiganya nampak masih berada di tempat itu dan belum berniat untuk meninggalkannya. Jadi Laksmi tidak ada di dalam rumah itu. Apakah kau mempercayai kata-katanya Lagati? Aku yakin dia tidak berdusta. Karena waktu itu dia dalam keadaan yang terpojok. Kalau memang demikian, Mau tidak mau aku harus kembali ke pondokku untuk melihat Laksmi. Lalu seandainya istrimu ada di pondokmu, bagaimana? Uh, Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Seperti yang pernah kita rencanakan dulu. Aku akan mengumpulkan teman-temanku untuk menyerbu rumah Ki Gempang. Bagus. Tapi kau harus menunggu perintahku untuk menyerbu tempat Ki Gempang ini. Aku tidak mau kau bertindak ceroboh. Kau lihat bukan bagaimana pertahanan Ki Gempang sekarang? Dia cukup kuat dibanding beberapa tahun yang lalu. Hmm. Lalu bagaimana aku harus menunggu kabar darimu? Apakah kau akan datang ke desa Kedang? Ya, aku dan Katini akan datang ke desa Kedang untuk memberi kabar padamu. Kapan aku harus bersiap-siap untuk mengumpulkan kawan-kawanku? Dua hari lagi, kau harus bersiap-siap. Dengan begitu, aku tidak perlu menunggu-nunggu lagi kau mengumpulkan kawan-kawanmu. Baiklah, kalau begitu sekarang aku kembali saja. Mumpung suasana masih malam. Ya, berhati-hatilah. bawah semak-semak belukar yang rimbun, Kewarta pun segera meninggalkan Candalagati dan Katini untuk kembali ke desa Kendang. Malam masih mengalir dengan lembut, dan serangga malam masih setia mengisi kesunyian. Dalam suasana keremangan malam itu, Candalagati yang masih memperhatikan suasana rumah Ki Gempang, tiba-tiba saja ia terkejut begitu melihat sesosok bayangan melompat masuk ke dalam pagar rumah itu. Ah, Katini, kau lihat itu? Oh, aku melihat sosok bayangan hitam melompat masuk ke dalam pagar rumah itu. Sesosok bayangan? Ya. Apakah kau tidak salah lihat? Tidak. Aku jelas melihatnya. Kau tunggulah di sini. Aku mau melihat dari atas pohon itu. Dengan penasaran sekali, Candalagati kemudian melompat ke atas pohon. Tetapi setelah ia mengintai dari atas pohon itu, Candalagati tidak melihat bayangan yang tadi dilihatnya. Oh, aneh. Padahal aku tadi jelas melihatnya. Hei, Ki Gempang keluar dari halaman samping rumahnya. Apakah sosok bayangan tadi adalah Ki Gempang? Tidak, tidak mungkin. Aku cukup tahu sampai sejauh mana kepandaian laki-laki tua itu. Dan bayangan yang tadi kulihat, sepertinya orang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Lebih baik aku turun saja dulu. Bagaimana Lakati? Aneh. Bayangan itu lenyap begitu saja. Tapi ketika ku amati suasana di halaman itu, Ki Gembang keluar dari halaman samping rumahnya yang gelap. Hmm, barangkali sosok bayangan yang kau lihat itu adalah Ki Gembang, Lakati. Tidak, Aku tidak yakin. Lalu bagaimana sekarang? Uh, untuk sementara, sebaiknya kita istirahat saja dulu. Besok malam baru kita coba untuk memasuki rumah itu. Satu persatu, kita harus mematahkan pertahanan mereka. Iya, terserah kaulah. Ayo, kalau begitu kita tinggalkan tempat ini. Iya. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.